بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنور والرزوق صلاح الجسد والروح توبة النسر واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصارنا وصحح بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك عليه قال المسلم رضي الله عنه Wagat gila, gitu ya. Idza ta'allaga mazlumun mazlumun bihasanati sawmi zalimihi Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Al-sawmuli wa ana adjili Dan sungguh telah dikatakan Apabila Orang yang dizalimi bergelantungan atau berkaitan dengan kebaikan puasa orang yang mendoliminya. Kan al mublis orang yang bangkrut, orang yang dia orang lain. Nanti di yaumil di padang di yaumil hisab diambil pahala. Itu kan? yang makan harta ini, yang dizolimin ini, yang difitnah ini, yang di segala macam diambilin harta ini. Sehingga amalnya diambilin. Sehingga udah nggak ada lagi amal dia yang bisa di yang bisa diambil untuk menutupi dosanya terhadap manusia ditimpakan dosanya orang lain kepada dia itu. Itu disebut mublis ya. Kata di dalam kil ini kecuali puasa. Kecuali puasa Ramadan nggak diambil. Jadi masih tersisa tuh puasa Ramadan. Ya. Namun dalam ayat lain al Mahaga dan sebagainya termasuk puasa diambil juga. Cuman kalau ini Gil mengatakan tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, Al Asumni wa anadziri. Puasa untukku dan saya balas. Gil Katakan bahwasanya apabila orang yang dizalimi bergelantungan atau tergantung dengan kebaikan orang yang zalimin dia, ini orang yang zalimin saya nih, saya mesti mesti dapat kebaikan dari dia, mesti diambil gitu kan. Ya umum. Allah berfirman, Al saumu wa ana Puasa karena aku puasa untukku dan aku yang balas. Itu menunjukkan bahwa hanya puasa ini saja yang nggak bisa diambil hasanahnya untuk nutupin dosa dia. Jadi tetap tetap kekal itu pahala puasa. Sedangkan sholatnya, hajinya, dan amal-amal yang lain diambil buat nutupin dolimnya dia kepada orang lain. Si muflis nih, melainkan puasa katanya. Jadi berbeda puasa dengan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ini gil ya. Gil itu dikatakan. Fala tufsidu mislah hadzal amal. Maka jangan kalian rusak. Ya, seumpama ini amal puasa. Jadi kalau puasanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang merusak dia. Dengan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa atau perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, maka kan jadi utuh tuh sempurna. Ini jadi jadi bisa nutupin. Bitarkil mubalati bi hududillah dengan meninggalkan kepedulian terhadap batas-batasan Allah. Jadi kita mesti peduli Mana batasan-batasan Allah yang nggak boleh kita langgar di dalam kita melaksanakan puasa agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah yang kemarin itu. Ya. Ada orang yang menahan lapar, nahan haus, tapi nggak nahan mulut dari riba, namimah. Ya. Padahal makan itu hanya haram di waktu puasa, di luar puasa halal. Tetapi yang namanya riba terus haram. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan haram juga. Karenanya kebalik bakul. Orang yang puasa nahan lapar, nahan haus, tapi nggak nahan riba. nggak nahan nanimah. nggak nahan dusta. Yang diharamkan bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya ada ulama mengatakan batal puasanya orang yang riba, namimah, dusta. Ya, sayang. Oh itu kalau puasa benar-benar udah deh, Ya. Perbanyak pikir baca Quran, ya, zikir, baca Quran, sholat. Kalau udah capek tidur mendingan deh. Ya daripada kita eh, ngobrol riba itu. Ternyata itu sayang. Karena mahal nilainya di sisi Allah. Itu puasa. Wadrubu bi Ramadan al-mukhalafata wal jafa. Tinggalin di bulan Ramadan itu pertentangan, perselisihan dan kedurhakaan. Fa innahu syahrus safa wal muamalati bil wafa. Karena Ramadan itu bulan kebersihan dan pergaulan uh, yang yang memenuhi ya, muamalah yang yang tepat فطوبى لأقوام صاموا عن الشهوات وقاموا في الخلوات يتلون من آيات ذكره سهفا ضاعف الله لهم بصيامهم أجرا ووعدهم في الجنة قصورا وغرفا وغرفا إيه؟ هذا شعر شعر Mestinya mestinya misah tu ya. Iya, ini Dan beruntunglah maka beruntunglah bagi kaum yang mereka kuasa nahan diri daripada syahwat. Melaksanakan fi khalwat di dalam kesunyian. Ya, orang lain nggak lihat, ya, mengasingkan diri. Ya tuluna min ayati Zikri dibaca ayat-ayat Allah Ya, Quran kan disebut Ad-Dikra ya. Quran disebut Ad-Dikra juga. Dia baca ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Qurannya Allah. Suhupan beberapa subuh, Berapa lembar. Doa Allahu lahum. Semoga Allah melipat gandakan. Al maka Allah melipat gandakan buat mereka bisyamihim ya dengan puasa mereka ajaran pahala. Wa wa'adahum jannah dan Allah janjikan buat mereka di surga usuran wa ghurfan beberapa gedung dan beberapa kamar gedungnya ya sekehendak Allah tergantung amal kita ada yang Eden aja ya surga Eden aja yang tiap kamar 70 katanya satu gedung 70 kamar nah, ada orang sini bikin rumah kamarnya 70 ya di sono dapat tuh Itu baru Eden doang, surga Eden. Belum surga yang lain. Syi'run, ada syair nih. شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما يا سائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما يا فوز من فيه أطاع إلهه mutagarriban mutajanniban ma hurrima fal wailu kullal waili lil 'ashi lil 'ashi alladhi fi syahrihi akala al harama wa ajrama bulan puasa sungguh aku telah melampauinya ya dan memuliakannya alautu udah ngelewatin udah ya Udah mencapai keagungan dan kemuliaan. Wa ghadautu dan aku berada min baini syuhur di antara bulan-bulan mu'azzamah yang agung. Eh orang yang puasa Ramadan, hada sahrukum, ini bulan kamu, milik kamu di bulan manfaatin. Belum tentu datang lagi kepada kita. Maknanya kita meninggal. Hmm, ada orang yang ah, tahun depan deh gue baru bener puasa jangan belum tentu. Mumpung dia datang nih bulan Ramadan tangkep manfaatkan. Ya. Jadikan Ramadan itu Ramadan terakhir. Sebagaimana salat, salat terakhir, ya salatul muadzah, Salat aku Ij'alu salatakum muwadda'an. Jadikan salat kamu itu salat yang terakhir, yang perpisahan. Jadi kita khusyuk. Kalau udah selesai, alhamdulillah. Ya. Makanya ada ulama dia tidur, eh dia minta panjang umur cuma buat sembahyang doang. Ya Allah, panjangkan umurku supaya bisa sholat. Gitu aja deh. Ntar kalau udah habis sembahyang johor, hmm. assalamualaikum. Ya Allah, panjangkan umur biar bisa sholat asar. Ntar habis asar, ya Allah panjangin umur biar bisa sembahyang maghrib. Begitu doang minta, Ya. Dapat lagi, minta lagi, dapat lagi, minta lagi. Kalau memang nggak dapat mati sudah. Ya. Ada kan orang yang mintanya macam-macam nih ya. Gue jadi nggak mintanya banyak umur. Biar banyak bisa sholat, biar bisa sholat ini. oh. Gitu. Karena orang katanya kalau dia sholat yang wajib saja dia bisa pelihara dengan sebaik-baiknya, selamat sudah, selamat. Ya. Di samping ngikutin ke orang tuanya deh. Kalau min min azabil walad, ya. ayuwa bigahu, bigal walid. Termasuk adab seorang anak ngikutin atau sesuai yang bapaknya Udah lama. Kalau bapaknya mazhabnya Syafi'i, udah begitu ibadahnya ikut terus. Dia ngaji, dia begini, dia begini. Hmm. Kita anak ngikutin aja udah selamat. Ya, jangan ah misalnya <laughs> bapak. Bapaknya ngulon jengetan. Ya, banyak kan yang terjadi sekarang. Bapaknya salah-salahin. Jangan ikutin. Kalau memang bapak kita jalur toriganya ngikutin guru-gurunya udah bener, udah ikutin aja adab kita. Adab. Ya. Orang ulama besar mengatakan kalau saya bukan lantaran bapak saya madhabnya Syafi'i, saya lebih senang memilih Maliki. Imam Maliki kan guru Imam Syafi'i. Ya. Tapi lantaran bapak saya mazhabnya Asyafi, saya ikutin. Lihat tuh, ulama besar. Bukan berarti nyalain Imam Malik, enggak. Adab sama orang tua adab. Ya, tapi begitu adab. Karena kalau ninggalin adab sehingga orang tuanya enggak demen bisa jadi durhaka, durhaka. Aduh orang seorang tua kepada saya anak saya begini begini. Penasihatin anaknya. Ikutin. Oh, saya kan belajar begini begini begini tapi termasuk ada. ikutin apa yang orang tua udah rintis. Walaupun itu ilmu itu tinggi. Karena nggak ada dalam mazhab itu yang salah menyalahkan. Ada ikutin. Itu ibadah setinggi langit kalau orang tua yang redo karena inti merasa ilmu inti lebih lebih tinggi dari orang tua. Orang tua bodoh, nggak hampir ke Mesir, nggak hampir ke Mekah belajarnya, cuma di kampung doang. Belajarnya cari ikhrok kali <laughs> Kitab-kitab Melayu. Ikutin adab orang tua. Saya selamat gitu. Ya sa'imi Ramadan ada syahrukum fihi abahakumul muhaiminu maghnama di dalamnya Allah Al-Muhaimin Allah membolehkan kamu atau memberikan kepada kamu maghnaman. Ghanimah, keuntungan yang besar. Ber, berlipat-lipat ganda pahala yang diperoleh bagi orang yang puasa. Tidurnya ibadah. Diamnya tasbih. Ya. Diamnya untuk apa? Apalagi udah di bulan Ramadan hari Jumat. Lebih-lebih lagi. Gak ada kabilah yang Allah berikan sebesar yang Allah janjikan di bulan Ramadan bagi orang-orang yang mau takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis, langit, Ya. Yeah. Nangis apa? Eh, Bakati samawat wal ard. Kalau akhir bulan Ramadan menangis langit bumi musibatan li ummati Muhammad. Ini musibah buat umat Muhammad. Iza kana akhiru lailati Ramadan ini eh, apabila akhir daripada bulan Ramadan nangis langit karena kesian umat Nabi Muhammad dapat musibah apa dihabu Ramadan. <laughs> Ramadan pergi, kita enak Waduh. Besok terakhir nih terawih. Waduh lebaran deh, giran gitu. Tapi girangnya asal jangan girang lantaran Ramadannya hilang itu dengan makna e, janji-janji Allah. Jadi kita selesai apa namanya kesulitan kita, ibadah kita jangan girang karena nyambut e, hari raya karena hari raya musuh gembira nggak jadi masalah tapi ada orang yang girang kudu bebas ini enak ini nggak capek lagi nggak ada terawih <laughs> kalau yang begitu nggak bagus Ya. Jadi girangnya ada dua gitu. Girangnya ada dua. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya zaman fihi asa ilahu hei alangkah beruntung orang yang di dalam Ramadan taat kepada Tuhannya. Mutagarriban mendekatkan diri, mutajanniban ma'urima jauhkan apa yang diharamkan. Untung Wal wailu kullal wail celaka. Sungguh celaka bagi yang maksiat. Ya. Iya. Alladhi bagi orang yang maksiat yang di dalam bulan Ramadan akalal haram. Dia makan yang haram wa ajrama dan berbuat nurhaka. Laka al-wail kullal wail. Katanya neraka wail itu. Alwail itu neraka wail yang lau suyirat eh, ibadat dunia lazabat min syiddati harriha. Itu wain. Satu neraka, satu wadin di jahannam, satu lembah di neraka jahannam andai kata gunung yang ada di bumi ini dijalankan di gitu, digeleser. Orang orang bilang di digeleser ya, jalanin. Lazabat alaiha. Niscaya lumer hancur gunung. Itu wadin di jahannam yang disebut wain. Digeleser aja hancur. Gimana dibiumin Itu baru wail dan neraka wail. Satu wadin di jahanam lembah dengan jahanam. Andai kata digeleser itu gunung hancur. Min eh, eh, syiddati hari lantaran panas panasnya. Makanya orang-orang yang saleh, yang mengerti banget haup haupnya itu, ya, takutnya itu mengalahkan rojaknya. Bukan rojak mengalahkan haup bukan sebalik. Khaufnya itu mengalahkan rojak, Takutnya dia mengalahkan harapan. Takut aja nggak boleh. Rojak saja, mengharap saja nggak boleh. Mesti bainal khauf war rojak. Bainal khauf war rojak. Beruntung orang yang apa namanya karena sangat khaufnya, karena takutnya sehingga timbul keamanan, ketenangan. Ketimbang lantaran sangat rojaknya muncul keamanan. Contohnya begini. Eh, kita biar dosa kayak apa juga Allah maha pengampun. Yang penting kita masih sembahyang. Kan rahmat Allah lebih luas daripada marahnya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang penting sebelum mati tobat aja deh. Sebesar apapun tobat diterima itu orang yang rojaknya lebih tinggi daripada kopi. Bahaya, kenapa? Bisa tertipu dia. Bisa tertipu, akhirnya tasbih anil taubah. Dia menunda-nunda taubat. Karena dia enak kan, kalau gua taubat diterima. Tunda-tunda taubat, padahal umur gak ketahuan. Barangkali dia baru ngomong begitu, malaikat Israel cabut. Haji dalam keadaan belum. Itu yang kami rojak. Memang, memang. Sebesar apapun dosa yang manusia lakukan kalau dia taubat dengan tiga syarat. Diterima. Ya, Al-istighfar bil lisan, an-nadbu bil galab, wal izmaru alla ta'ud. Salam kan gitu. Iya. Ya, dia istighfar dengan lidah, astagfirullah, an nadbu bil galab. Nyesel hatinya. Wal idmar alla ta'ud. Janji enggak mau pulang, enggak mau ulangin lagi. Diterima sama Allah, biar gedenya kaya langit dan bumi. Ya. Allah boleh. Gitu. Dulu ada satu dosa di zaman Rasulullah yang Rasulullah belum pernah dengar ini dosa. Mungkin kalian udah pernah dengar kisahnya. Sayyidina Umar nangis, ngadu kepada Rasulullah. Mayubkika ya Umar. Apa yang menyebabkan kau nangis? Ya asyabun. Ya, apa ini? Uh, ahragani syab. Ahragani galbi. Telah membakar hatiku seorang pemuda. Wahuwa yabuki. Itu pemuda nangis. Kenapa? Dosa, punya dosa. Kata Rasulullah, udukhullah. Ya udukhullah, masukin dia. Adkhilmu. Ajak dia masuk. Ini pemuda ketemu Rasulullah, nangis. Oh, apa yang kapan kau nangis? Saya berbuat dosa ya Rasulullah, saya takut terhadap Allah, Jabbar, Gaddam, eh Tuhan yang maha apa? Jabbar yang maha apa? ya, menguasai, maha memaksa, yang maha yang bisa marah itu akan azabnya takut. Kata Rasulullah, memang kamu berbuat dosa. Apakah mensyirikkan Allah? Tidak ya Rasul. Apakah bunuh manusia tanpa itu biar gaya hak ya, tanpa kebenaran yang dibetulkan atau didukung oleh syarat? Tidak ya Rasulullah. Ya. Lalu begitu Allah maha pengampun. Andai kata dosa kamu sekalipun seluas langit dan bumi, tujuh lapis langit dan bumi, Allah maha pengampun. Katanya dia dosa saya lebih luas daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Besaran mana dosa kamu dengan kursinya Allah? Besaran dosa saya pun. Sama arasnya Allah, besaran dosa saya juga. Mana besar dosa kamu dengan Allah? dengan keagungan Allah atau dengan ampunan Allah. Jelas besaran Allah, ya. lebih besar ampunan Allah. Kalau begitu terangkan dosanya. Ya. Saya tukang gali kubur tujuh tahun, gali kubur. Tetangga meninggal perempuan, emang diincar-incar dari dulu. Perawan lagi, nggak pernah kesampaian, ya, diincar nggak kesampaian Ditolak mulu, meninggal. Saya nah, itu kan gali kubur. Dikapanin malam saya gali kuburan. Saya gali, saya keluarkan dari kain kapan, saya jima. Saya setubuhi itu jenazah, itu perempuan. Rasulullah belum pernah dengar itu sih. Dari zaman Nabi Adam <laughs> baru ini doang nih pelopornya nih. Kalau sekarang banyak ya. Nah, udah bilang di zaman udah tapi hancur. Kalau sekarang jangan yang itu makan dagingnya juga ada ya. Kan? potong makan daging manusia. Sumanti ya? Sumanto. Yang perempuan, yang laki Sumanto. Sumanto kan lewat. Walhasil diusir Rasulullah. Diusir. Itu berhadap-hadap. Karena belum pernah ngadepin yang model. tapi nunggu wahyu dulu deh. 40 tahun dia tobat. Dia tobat, enggak keluar rumah dia tobat minta ampun. 40 hari, maaf, 40 hari. Kenapa 40 hari diangkat tangan ya Rab. Tuhan Adam, Tuhan Hawa, Tuhan Nabi Muhammad dan Tuhan para manusia semuanya. Sungguh aku taubat kepadamu dengan tobat yang sungguh-sungguh, menyesal dengan kesungguhan hati. Andai kata taubatku ingin kau terima ya Rab, ya. Beritahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong beritahu Nabi Muhammad. Tapi kalau enggak ya Allah mendingan bakar aku deh. Turunin api dari langit bakar aku sehingga aku tidak dapat lagi azab di neraka. Ya. Walhasil Allah terima tobat. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasul, Allah ya ya guru kesalam, Allah kirim salam. Nanya yang jadi apa namanya? Yang ciptain makhluk kamu atau Allah? Bala Allah katanya. Allah yang ciptain manusia. Yang kasih rezeki siapa? Ente apa Allah? Engkau apa Allah? Allah. Yang ampunin hamba, engkau apa Allah yang terima taubat hamba? Allah. Allah kirim salam datang seorang hamba pulan bin pulan katanya. Itu namanya datang kan ngadep. Sungguh Allah telah terima taubat. Girang Rasulullah. Girang didoain dipanggil pemuda bahwa Allah telah terima taubat. Jadi itu maknanya segede apapun dosa dimaafin asal tiga syarat. Cuma jangan jangan jadikan itu dalil sehingga kita tertipu. Ya. Gampang. Itu namanya orang yang rojaknya, harapannya lebih tinggi. Jangan hope yang di kedepannya. Takut. Kalau kita habis masuk, oh, oh, ntar masuk berarti. Hope dulu, takut. Habis khob, udah muncul khob. Ada yang orang yang lantaran takutnya pingsan. Habis maksiat, diingat dosa ini, pingsan. Ya, itu khob nanti. Ada orang yang, oh, tobat kali ya. Takobat. Takobat. Bahaya. Ya. Jadi, bainal khob. Makanya ulama, dijelaskan ini betul. Dosa apapun, minta ampun, benar. Betul, semuanya betul. Cuman kita harus bisa nyaring gitu. Tidaklah takut kita harus kita kedepanin dulu daripada roja. Ya, daripada haram, Paham ya? Nas'alullah al-karim al-mannan. Kita mohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha memberi. Ayyaj'alana mimman hafadha ala hududi siyami Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga batasan-batasan puasa Ramadan Fabata bil firdaus beruntung dengan sorga fir oleh a'lal jinan tuh yang paling tinggi surga al firdaus Rasul ajarkan kepada kita kalau minta sorga jangan tanggung-tanggung firdaus itu minta firdaus mintalah sesuatu kepada Allah sepaling bagus permintaan cuman jangan jangan ada kesan mendikte yang nggak boleh itu mendikte Allah ngatur minta enggak apa-apa tapi jangan ngatur yang nggak boleh ngatur ya yeah. udah minta sorga firdaus yang warganya ini sebelah sini jangan minta firdaus firdaus saja udah nggak boleh ya. jadi mendikte Allah enggak boleh minta boleh tapi mendikte makanya haram hukumnya Bahkan makruh paling tidak mendoakan seseorang supaya diampunin dosanya semuanya ya boleh. Karena hak Allah. Kalau ngampunin dosa ya Allah, ya Allah ampuni dosanya boleh. Tapi kalau Allah ampunin dosa dia semuanya, semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung ampunin ya Allah nggak boleh. Itu namanya ngatur Allah. Ya, ada bilang haram, ada bilang makruh tadi ulama. Yang boleh Allah ampunin dosanya. Udah oh, terserah Allah. Mana dosa yang diampunin, mana yang enggak. Ya. Enggak boleh ya. Itu pelajaran kita dulu ya. Di Nafsa'ihul uh, eh, Ibad. Enggak boleh. Tapi kalau minta ampunan seluruh kaum muslimin boleh. Yang enggak boleh satu orang atau semua orang dosa diampuni semuanya enggak boleh. Ya. Kalau mohon ampun kepada Allah Semoga kaum muslimin diampuni segala dosanya Allah. Semuanya, semua kaum muslimin, semua, semua kaum muslimin diampunin. Ya, semuanya kaum muslimin diampunin. Beda dengan semua dosanya. Beda dong. Ya. Itu maknanya Allah mampir li jami'il muslimina. Boleh. Yang enggak boleh Allah mampir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim. Enggak boleh jami'a dzunubihim. Ya. Boleh. Ngatur nih. Minta. Minta bini yang berjaga minta. Yang perawan, yang cakep, yang kaya, yang soleha. Walaupun, walaupun. Walaupun jauh dari itu. Tapi minta. Barangkali bisa. Karena ada orang yang dapat soleha tapi nggak cakep. Ada yang cakep, kaya, tapi nggak soleha ada yang jelek, miskin, polha. Kalau opet, walaupun baik sama kita, cuma minta, nggak apa-apa, minta. Minta kepada Allah. Karena ulama di dalam doa doain alusin, Nabi. Allahumma alif bainahuma. Kama alaika baina Adam wa Apa itu perawan jadi ke Adam dan Hawa? Apa namanya pemesrahnya? Nggak bisa. Susah. Yang ada seminggu, dua minggu, tiga bulan, piring hubah apa alif baina hubah kama alafta baina adam wa hawa tapi doain, yang doain kiai Bu Ali kadang-kadang yang aminin jamaah enggak apa-apa Bu Ali baina huma kana alafta baina Yusuf wa Julaikha keren banget doain wa alif bainahuma kana alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah Zahra wa alif bainahuma كما علقت Muhammadin سيدنا محمد وخديجة الكبرى وعائشة jadi enggak apa-apa ghayatul apa namanya itu uh, sepuncak-puncak keinginan enggak apa-apa ini nikah ya kan kalau di dunia ternyata enggak bisa uh, mesranya rukunnya kayak Nabi Adam dan Hawa kayak Nabi Muhammad dan sebagainya minimal di akhirat nyatu Wal jinan sarra wal kusur gedung wal huril ain al hisan. Bidadari yang cantik. Ya, hisan. Fazlun fi fi fadl al ashr al akhir wa lailatil qadri wal i'tikaf wa ihya lailatil lailatal aidi wa sadaqatil fitri. Ini fazlun di dalam keutamaan 10 akhir. Malam Lailatul Qadar I'tikaf menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul hidupin tuh malam dengan takbir, gadang, sunnah begadang tuh. Sunnah. Ya. Termasuk ya fadilah begadang ya, Idul Fitri, Idul Adha. pun jangan begadang subuh hilang, jangan. Tidak apa-apa juga. Begadang sampai subuh, sampai subuh tidur. Jam setengah tujuh, jam bangun, bayang id gitu. Ya, ada yang enggak, miskin tidur. Habis id baru tidur. Ada enggak juga? Johor entah. Kuat itu. Ya si umur umur di bawah empat puluh kalau empat puluh ya. Ya, ya kuat kalau waktu yang muda-muda. Kuat. Biasa ya, orang umur empat puluh ke atas. Ya begadangnya sehari, tidurnya seminggu itu. Bosan nih maksud. Ya, ini bawaan umur. Bawaan umur. soalnya memang kerjaannya gitu deh. Ya. Tanya aja tukang-tukang begadang, eh tukang jaga malam coba. Dia kodok dulu, kalau nggak kodok malam nggak bisa melek lagi. Dia. Saya punya ipar dua hari, dua malam, eh dua hari nggak tidur. Tetapi sekali tidur lagi bawa mobil diusuk ke got nggak tahu dia. Bayangin, hilang aja. Gue paksa itu nyari gue waduh era wah tidur, mau tidur tidur. Kan hari kedua ini rusuk, kekuat nggak tahu ini rusuk. Ya? orang pikir mati, jatuh ya, tidur. Hilang itu nggak ada manusia kuat ya. Kalau baca kitab-kitab tasawuf, ulama yang begadang malam nggak tidur, dia tidur memang. Cuman tidurnya kalau lagi sholat, eh lagi banyak zikir, sering nyepit, ya, ada petunjuk Itu. Gak kayak kita, kalau kita kan nyari tidur. Nyari tempat tidur. Gitu. Oh tidak ada. Yang dibilang ulama-ulama soleh para wali, yang 40 tahun nggak pernah tidur, bukannya nggak tidur sama sekali, nggak berusaha tidur, tetapi tertidur dia. Yang sebut ghalabatun naum ya tidur ngalahin Imam Ghazali terganjal dia punya badan pakai kayak steger gitu deh. Bayang pakai jaga pakai steger. Kalau terus dia lail wan hidupin siang malam hampir terganjal. Bayangin. Kalau enggak lah itu sembilan. mungkin jum tak di itu Betul-betul menghadap Allah. Ada udah sampai Kalau kita belum mampu kayak begitu ya Allah. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله Dari Syaikhan dua Syekh Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah redha kepadanya berkata Aisyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk sepuluh akhir. Berarti dua puluh 20, 21, dua 23 itu ya. Eh, mulai puluh Masuk dua puluh sepuluh akhir. Ya, berarti mulai satu ya? Iya. Iya. dua satu dua dua 22 terus sampai terakhir. Mulai Rasulullah itu ikat kencengin kainnya. Ya sadarnya taruh Ya, maknanya dia siapin dirinya buat ibadah. Ya, udah jarang tidur itu, jarang tidur. Wa ahya lailahu hidupin malamnya dengan subahya. Karena ulama yang mazhur pendapatnya mengatakan malam Lailatul Qadar itu datangnya malam 10 akhir itu. Tapi malam ganjil kata 21, 23, 25, 27, 29. Ya, tar ada di sini. Tapi ada juga mengatakan dari awal katanya bisa aja satu dua tiga. Kalau dibilang yang paling uh, masyhur yang paling banyak pendapat berarti memang pengalaman pengalaman ulama-ulama tersebut kebanyakan dapat di malam akhir 10 10 akhir wa ayqadha ahlahu bangun dibangunin ahli istrinya dibangunin ya wa fi riwayati wa fi riwayatin li muslimin dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim anha dari Aisyah juga ya Qalat berkata Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir. Nabi sungguh-sungguh di malam sepuluh akhir. Mala yajtahidu bi ghairi. Apa yang dia belum pernah, apa yang dia tidak sungguh-sungguh pada malam lainnya, pada bulan lainnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhushu al-ashr al-akhira fi Ramadan bi a'malin ya'maluha fi baqiyati syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sepuluh akhir Ramadan dengan amal-amal yang dia perbuat yang dia tidak perbuat ya Hah? ada ya musinya ya. dengan amal-amal yang dia tidak perbuatnya pada bulan-bulan yang lain kalau bulan lain dia begini di 10 akhir Ramadan lebih dari itu ya iktikafnya sembahyang tahajudnya eh, sembahyang malamnya di samping terawih Makanya riwayat-riwayat banyak.